Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Medan. Horas. Perahu papan di atas awan. Di atas awan kapal pesiar. Hadirin yang tampan dan rupawan. Tepuk tangan untuk Indosiar. Jumpa lagi dengan Karin. Si mata minimalis, hidung ekonomis. Tahu kenapa kayak gini? Karena mama sama papa Karen itu berasal dari suku yang berbeda. Papa suku Tionghoa, mama suku Aceh. Papa hobinya berdagang, mama hobinya menari. Tahu kan yang Aceh yang pukul-pukul badan itu? Ya itulah. Jadi Karni kalau mau minta uang jajan ada cara tersendirinya. Misalnya minta uang jajan kan, Putih-putih si bunga putih eh Karin mau minta uang jajan papa. Terus papa bilang, "Hai ya Karin. Kalau lu mau uang jajan, kerja." Karin. Karin nih paling males kalau mama nyuruh Karin cabut uban, iya kan? ya kan? Lagi belajar suruh cabut uban, lagi makan suruh cabut uban, lagi panjat pinang, suruh turun nanti jatuh. Walaupun Karin nggak suka cabut uban, Karin tuh seneng. Karena perhelai uban yang didapat, dapat uang. Iya Ya kan? Jadi gara-gara Karin mau dapat uang, sering Karin tipu-tipu mama. Ma udah dapat 8 ya? Iya. Ma udah dapat 17 ya? Iya. Ma udah dapat 1945. Merdeka. bukannya merdeka, botak kepala mama ini. Dan sifat-sifat kawan-kawan ini di sekolah banyak. Ada sifat kawan yang dia dengki, gak mau bagi bekalnya. Ya, ini juga nih. Misalnya dari Jawa ada yang bilang, Woi kawan-kawan ada bekal mantep itu, ayam goreng serbu. Gerombolan datang, yang punya bekal ngeludai bekalnya. Cuy. Udah kuludai bekalku ini, mundur kalian yang mau maju. Semuanya mundur, ada satu orang maju. Mau ngapain kau maju? Aku mau ngeludah, cuy, sama-sama gak makan kita. diam. Rin pinjam pensil Rin. Nah. Rin pinjam setep Rin. Nah. Rin pinjam TV Rin. Ngapain kau sekolah pinjam TV? Ya mau nonton kau lah di sejati Gendesia Rin. Eh. Oh oh, dasar penjilat. Dan sebenarnya di sekolah itu karena tuh seneng belajar. Cuman guru itu kadang-kadang aneh. Guru ngajar enak. Satu tambah satu sama dengan dua. Dua tambah dua sama dengan empat. Enak gitu. Kalau guru ngasih PR, nih anak-anak ada PR nih nomor satu. Seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. dalil dan asbabun nuzul yang menyebutkan satu tambah satu sama dengan dua. Itu jawabannya apa coba? Pertanyaan religi kayak gini, cocoknya ditanyain sama Mama dan AA. Iya. Dan yang paling karmales di sekolah itu kamar mandinya. Kamar mandi sekolah itu, oh, jangan ditanya. Mau sekolah swasta, sekolah negeri, sekolah bola. <laughs> Sebagian besar kamar mandinya kotor. Jadi kamu mau masuk kamar mandi sekolah itu pilih-pilih gitu. Masuk kamar mandi satu, buka pintu ada tulisan. Maaf, kamar mandi ini rusak. Silakan coba ke kamar mandi sebelah. Ke kamar mandi sebelah, buka pintu ada tulisan. Maaf, pulsa Anda tidak cukup. Silakan lakukan pengisian ulang. Ke kamar mandi sebelah lagi, buka pintu ada tulisan. Maaf, Anda tidak memilih saya di pilihan pertama. Saya terlanjur sakit hati, makanya jangan PHP-in saya. Tinggalkan saya, saya akan lestari. terima kasih